Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in amma ba'd Ayol ya, ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan insyaallah Pembahasan kemarin Tinggal lima pembahasan insya Allah kita selesaikan pada kesempatan di pagi hari ini yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri kita masuk pada kesalahan yang ke-11 insyaallah kita akan selesaikan pada kesempatan ini idkhalu man la ya'dhanu zawju zawju bidukhulihi fil bait yaitu memasukkan orang yang tidak diizinkan suami ke dalam rumah memasukkan orang yang tidak diizinkan suami ke dalam rumah ini kesalahan yang ke-11 pada kesempatan yang kita bahas dari 10 pembahas 10 kesalahan yang telah lalu di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami yaitu seorang istri memasukkan orang yang tidak diizinkan suami ke dalam rumah seorang suami mempunyai hak untuk tidak memasukkan ke rumahnya kecuali orang yang dia sukai dan wajib atas istri untuk mentaati dalam masalah ini tidak boleh baginya memasukkan orang yang tidak diizinkan suaminya untuk masuk ke rumahnya Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha sahidun ila bi idni wa la ta'dhana fi baitihi illa bi idni tidak boleh bagi seseorang wanita untuk berpuasa atau puasa sunnah sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya dan tidak boleh dia memberikan izin untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya ini dalil bahwasanya tidak boleh seorang istri memasukkan orang ke dalam rumah suaminya tanpa seizin suaminya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini kata beliau wa qala nawawi fi hadzal hadis isyaratun ila annahu la ya la yu la yuftatu ala zawji bil idni fi baitihi illa bi idnih pada hadis ini isyarat seorang istri tidak boleh berdusta atas suami dengan mengizinkan orang untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami wahwa mahulun wahwa mahmulun wahwa mahmulun ala ma la na'lamu ridha zauj bihi amma law alimat ridha az-zauj bidzalika fala har fala haraja alaiha Hadis ini dipahami pada keadaan yang tidak diketahui adanya ridho suami dengannya. Artinya hadis ini tidak boleh seorang istri naam barakallahu fikum naam tidak boleh dia memberikan seorang istri memberikan izin masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin eh, kecuali dengan izin suaminya Hadis ini dipahami pada keadaan yang tidak diketahui adanya ridho suami dengannya. Kalau dia mengetahui, kata sih, kalau dia mengetahui ridho suami tentang hal itu, artinya suaminya mengizinkan masuk, tidak mengapa dia memberikan izin untuk masuk. Artinya dia mengetahui bahwasanya suaminya ridho kalau orang ini masuk ke rumahnya. Seperti misalnya kebiasaan suami menerima tamu di ruang tertentu untuknya artinya sang suami biasa kalau orang ini datang biasa diterima di tempat atau ruang tamu khusus atau ruang tertentu ini diketahui bahwasanya orang ini diizinkan untuk masuk sama saja suaminya ada atau tidak ada dia tidak perlu izin secara khusus untuk memasukkan orang tersebut Kesimpulannya barakallahu fikum terkait dengan hukum ini maka kita bisa simpulkan yang pertama yang tidak diperbolehkan atau tidak disukai untuk atau oleh suaminya untuk masuk ke rumahnya. Ini yang pertama, yang tidak diizinkan atau saya ulangi, yang tidak diperbolehkan atau disukai oleh suaminya untuk masuk ke rumahnya. Maka tidak boleh istrinya memberi izin untuk masuk. Lalu yang kedua, yang diketahui bahwa suaminya mengizinkannya. Yang diketahui bahwa suaminya mengizinkannya atau mengurut kebiasaannya suami biasa menerima tamu tersebut, maka boleh boleh bagi sang istri untuk memberi izin masuk. Artinya yang kedua, sang suami mengizinkan istrinya untuk memasukkan orang tersebut, tamu tersebut atau menurut kebiasaan sang suami selalu menerima atau beberapa kali menerima tamu tersebut maka sang istri boleh memberinya izin masuk ini yang kedua lalu yang ketiga yang ragu-ragu ragu-ragu tidak diketahui boleh tidaknya maka kalau yang seperti ragu-ragu boleh nggak ya kira-kira si fulana mau bertamu dengan ke rumah saya misalnya kata seorang umahat ragu-ragu boleh nggak ya jangan-jangan boleh jangan-jangan nggak boleh ragu-ragu maka yang seperti ini tidak boleh bagi sang istri untuk memberi izin masuk yaitu tiga kesimpulan atau tiga uh, naam kesimpulan yang terkait dengan masalah ini lalu kesalahan yang ke-12 at-taksiru fi tarbiyatil awlat lalai dalam mendidik anak lalai dalam mendidik anak. Ada sebagian istri yang lalai dalam masalah mendidik anaknya. Dan ini kesalahan yang sangat fatal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya seorang suami pemimpin di rumahnya dan akan ditanya kepemimpinannya Naam farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha dan setiap istri dan seorang istri pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Naam. Ini hadis bahwasanya seorang wanita pun pemimpin mengurusi anaknya atau di rumah suaminya yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa inna liwaladika alaihaka haqqan dan anakmu mempunyai hak atas untukmu mempunyai hak atasmu maka di antara bentuk kelalaian yang terbesar dari kelalaian-kelalaian seorang istri dalam masalah pendidikan anak adalah tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan atau meremehkan pendidikan agama kepada anak-anaknya sehingga berdampak jelek untuk anaknya bahkan untuk kedua orang tuanya di dunia dan kelak nanti di akhirat Naam ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah ini kesalahan yang ke-12 lalu kesalahan yang ke-13 ifsa'u sirril ifsa'u sirril firas di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri dari istri-istri kaum muslimin yaitu menyebarkan rahasia yang terkait dengan rahasia ranjang. Yang terkait dengan rahasia hubungan suami istri. Ini di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri di mana seorang istri menyebarkan rahasia yang terkait dengan hubungan suami istri. Sungguh hal ini terjadi tanpa rasa malu Sebagian istri menceritakan apa yang terjadi di antara dirinya dengan suami dalam masalah hubungan suami istri. Perbuatan ini dilarang dalam agama sekaligus jauh dari sifat haya, dari sifat malu yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "La ala la alla la alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la alla wa la alla wala alam ra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha Barangkali ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya dan barangkali ada seorang wanita memberitahukan apa yang dia lakukan bersama dengan suaminya. Orang-orang pada terdiam ketika Rasulullah mengatakan perkataan ini. Barangkali ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang diberbuat dengan istrinya dan barangkali ada seorang wanita yang memberitahukan apa yang dia lakukan bersama dengan suaminya orang-orang pun pada terdiam tidak menjawab aku berkata yaitu Asma binti Yazid demi Allah wahai Rasulullah mereka para wanita telah melakukannya dan mereka para lelaki telah melakukannya kemudian Rasulullah bersabda fala taf'alu fa inna madzal fa inna madzalika mithlu syaitani lakiya syaitana fit tariqin faghasiyaha nasu yanzuruna janganlah kalian melakukannya dikarenakan hal itu seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan kemudian setan laki-laki itu menggauli setan perempuan dan manusia pada melihatnya sebuah hadis riwayat al-imam Ahmad At-Tabrani berkata Syekh al Albani hadis ini dengan penguat-penguatnya sahih atau minimal hasan ini dalil dilarangnya seseorang baik laki-laki apalagi perempuan karena perempuan seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat haya untuk menceritakan apa yang diperbuatnya terkait dengan hubungan suami istri. Kesalahan yang selanjutnya kesalahan yang ke-14 wasful mar'ati nisa mensifati perempuan lain kepada suaminya. Ini di antara kesalahan fatal yang tidak disadari oleh sebagian istri dari istri kaum muslimin. Di antara kesalahan yang terdapat pada sebagian istri menceritakan tentang wanita atau perempuan kepada suaminya baik itu temannya baik itu temannya atau yang lainnya bahwa si fulanah itu cantik tinggi tubuhnya putih kulitnya lurus rambutnya mancung hidungnya dan yang lainnya sampai seakan-akan suaminya melihat wanita tersebut Hal ini terlarang bisa membuat fitnah bagi suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tubasilul mar'atul mar'ata fatan ataha fatan ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha janganlah seorang wanita bergaul sangat dekat sehingga dia akan menceritakan sifat perempuan tersebut kepada suaminya sampai seakan-akan dia suaminya melihat perempuan tersebut hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya nah namun karena jauhnya sebagian dari istri-istri kaum muslimin atau tergodanya mereka menceritakan tentang wanita lain di hadapan suaminya bahkan tak jarang dilebih-lebihkannya cantik, tinggi badannya, hidungnya mancung, alisnya lentik, dan seterusnya padahal pada hakikatnya ternyata jauh dari kenyataan nah kenapa hal ini dilarang menceritakan wanita lain kepada suaminya karena akan menimbulkan fitnah bagi suami dikarenakan jika seorang laki-laki mendengar pensifatan seorang wanita maka bergeraklah keinginannya hatinya jadi memikirkan wanita tersebut sehingga terdorong untuk mencari wanita yang disifati oleh istrinya itu itu kesalahan yang ke-14 lalu kesalahan yang ke-15 ikhtilatur ikhtilatu zaujati birrijal bercampur baunya laki-laki dengan nah, bercampur baunya istri dengan laki-laki ini kesalahan yang terakhir pada kesempatan ini sebagai eh, pelengkap dari kajian kemarin 15 kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri ikhtilatu zaujati birrijal bercampur baurnya istrinya dengan laki-laki sebagian istri ada yang berikhtilat dengan kerabat suami seperti dengan saudara laki-laki suami atau iparnya atau yang lainnya Hal ini dikarenakan kebodohan dalam masalah ini atau meremehkannya atau bodoh terhadap dampak jeleknya. Terlebih lagi mereka bertabaruj dengan memperlihatkan aurat mereka, tidak memakai hijab dan yang lainnya. Akhirnya tak jarang kita mendengar rumah tangga hancur berantakan gara-gara ujungnya permasalahannya berawal dari ikhtilat, bercampur baulnya istrinya dengan saudara laki-laki naam suaminya paman suaminya atau yang semisalnya naam datang dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda iyakum iyakum iya iyakum wadhuul ala nisa jauhilah kalian masuk kepada wanita, komunitas wanita. Berkata seorang dari Ansor, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar?" Beliau bersabda, "Alhamu, alhamu maut." Saudara ipar adalah kematian. Naam ayyatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri 15 kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri yang dengan ini barakallahu fikum insyaallah sebagai pelengkap apa yang telah Anda sampaikan pada pembahasan kemarin semoga bermanfaat untuk kita semua barakallahu fikum subhanaka allahumma wa bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika